Telah kita jelaskan bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang diharamkan termasuk salah satu bentuk kesyirikan yang mana pelakunya berhak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan rasulnya. Di antaranya adalah sabda Allah firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Wasalli li rabbika wanhar Maka dirikanlah salat karena Robmu dan berkorbanlah <clears throat> karena Robmu untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk selainnya. <clears throat> Demikian juga Allah mengatakan Inna harrama 'alaikumul maitata wa dama wal lahmal khinzir wa ma uhilla bihi liwairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan hewan yang disembelih tidak e, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kamu bangkai darah daging babi dan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya atau binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah mengatakan la'an Allah man la'ana walidah wa la'an Allah man dhahaba li ghairillah wa la'an Allah man awa muhdisan wa la'an Allah man ghayyara manaral ard Allah melaknat orang yang melaknat eh, orang tuanya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Allah melaknat orang yang melindungi para muhdis yaitu pelaku kejahatan atau pelaku bid'ah dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah-rubah batas tanah. Demikian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal'unun man sabba abah mal'unun man sabba ummah mal'unun man dhabaha li ghairillah mal'unun man ghayyara manara man ghayyara taqum al-ard mal'unun man kamiha a'ma an tariq wa mal'unun man waqa'a ala bahimah wa mal'unun man 'amila bi'amali qaumi lut Terlaknatlah orang yang memaki ayahnya, terlaknatlah orang yang memaki ibunya, Terlaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Terlaknatlah orang yang merubah-rubah e, tanda batas tanah. Terlaknat, terlaknatlah orang yang membuat orang buta tersesat dari jalan, yaitu menunjuki jalan yang salah kepada orang yang buta. Terlaknatlah orang yang menggagahi binatang atau menyetubuhi binatang dan terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Lut yaitu homoseksual. Nah itulah beberapa deretan orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. <clears throat> ya, walaupun itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Tapi apabila diseberi, eh, diberikan, eh, diperuntukkan kepada selain Allah, ya misalnya kepada jin ataupun setan, ya atau kepada orang-orang yang sudah mati, maka hukumnya adalah syirik dan diharamkan. Demikian pula dilarang kita untuk menyembelih di tempat yang di situ disembelih hewan-hewan selain Allah, eh, hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi tempat-tempat di mana di situ disembelih hewan-hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang uh, terakhir. Dan insya pada hari ini kita akan melanjutkan Al-Kabiratu At-Tasi'atu Wal Khamsun Dosa besar yang ke-59 Dosa besar yang ke-59 ini adalah Fi manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam Orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya sendiri sementara dia menyadarinya, dia mengetahuinya. Nah ini termasuk salah satu di antara dosa besar dan termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua ya dan termasuk juga salah satu di antara bentuk pemutusan tali silaturahim sementara ketika kita akan menyeberang sirat nanti ada dua perkara yang akan berada di kanan dan di kiri orang yang menyeberang sirat ya yaitu yang sebelah yang satunya yaitu adalah eh, amanah dan yang satunya lagi adalah silaturahim orang yang menyanyiakan amanah dan orang-orang yang memutus tali silaturahim maka dia akan terseret dan jatuh ya ke dalam jurang jahanam waliyadzubillah <clears throat> maka dari itu diharamkan kita memutus tali silaturahim ya dan men menasabkan menisbatkan diri kita kepada selain bapak kita sendiri sementara kita mengetahuinya maka ini adalah satu perkara yang e, diharamkan dan termasuk e, salah satu dosa besar. Seperti yang diriwayatkan dari Sa'ad ya, e, dia mengatakan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam annahu ghairu abih, annahu ghairu abih" fal jannatu alaihi haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan barang siapa menasabkan diri kepada selain bapaknya, maksudnya adalah dia mengatakan saya fulan bin fulan. Ya, misalnya dia mengatakan saya Ahmad ya bin Muhammad. Ya, sementara dia bukanlah anak Muhammad. Ya, dia anak yang lainnya, bin yang lainnya. Nah, apabila dia mengetahuinya dan menyadari hal ini dan dia sengaja melakukannya ya untuk menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, baik itu karena faktor duniawi ataupun karena kebenciannya kepada bapaknya, ya, karena tidak ada alasan walaupun bapaknya itu adalah orang kafir, dia tidak boleh menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Ya, apalagi bapaknya itu adalah seorang muslim. Nah ini termasuk bentuk uh, pemutusan tali silaturahim yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Memutus tali silaturahim. Nabi mengatakan barang siapa menasabkan dirinya kepada selain bapaknya sedangkan ia mengetahuinya baik itu secara lisan maupun ya tulisan, ya. Misalnya dia menulis di ijazahnya ataupun di KTP-nya ataupun di kartu identitasnya ya saya fulan nama nama fulan nama ayah nama orang tua dia tulis nama selain nama bapaknya dan dia menyadarinya dia mengetahuinya artinya dia menisbatkan atau menasabkan diri kepada selain bapaknya huwa ya'lam sedangkan ia menyadarinya itu dia sadar melakukannya ya bahwa orang dan dia mengetahui bahwa orang itu bukan bapaknya ya wahwa ya'lam annahu ghairu abi bahwa orang itu bukan bapaknya. Ya, yang dia tulis nama namanya di situ ataupun yang dia katakan itu bin itu bin fulan misalnya itu bukan bapaknya. Ya, itu bukan bapaknya, bukanlah bapaknya. Ya, bukanlah orang tuanya. Yang dari benihnya lah lahir dirinya. Ya karena orang tua memiliki hak yang sangat besar. Karena melalui merekalah kita lahir ke dunia. Mereka adalah sebab ya kita hadir di dunia maka mereka memiliki hak yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana dan agar berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Karena jasa eh, karena jasa keduanya ya, ya yang telah diberikannya kepada kita. Mereka berdua adalah sebab kita hadir di dunia. Pada dunia ini tidak lepas dari sebab akibat kita tidak lahir begitu saja hadir di dunia. Memang kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita tapi melalui kedua orang tua kita, kedua ibu bapak kita. <clears throat> nah, jadi orang yang tahu dia bahwasanya orang itu bukan bapaknya, lalu dia menisbatkan diri kepada bapak, kepada orang itu, maka Nabi mengatakan fal jannatu alaihi haram. Maka surga menjadi haram baginya ya surga haram baginya. Nah, demikian. Ini adalah satu ancaman yang sangat berat yaitu dia diharamkan dari surga, diharamkan dia masuk surga, ya karena perbuatannya itu. Jadi menasabkan diri kepada selain bapak ini adalah termasuk salah satu perbuatan dosa besar. <clears throat> Mungkin ada orang yang malu ya untuk menunjukkan siapa bapaknya atau dia marah terhadap bapaknya atau bapaknya tidak seagama dengan dia ya atau faktor-faktor lainnya dan dia tahu itu lalu dia sengaja menasabkan dirinya kepada eh, selain bapaknya tersebut maka Nabi mengancam dengan eh, sabda beliau fal jannatu alaihi haram maka sorga itu menjadi haram baginya artinya dia tidak bisa masuk sorga dia terhalang masuk surga karena perbuatannya ini. Kecuali dia bertaubat dari perbuatannya. Ya, dia bertaubat dari perbuatannya dan dia menasabkan dirinya kepada bapaknya. Ya, menasabkan dirinya kepada bapaknya. Nah, demikian dan dia mengumumkannya bahwasanya saya adalah fulan bin fulan, bukan fulan bin ya fulan yang lainnya. Nah, demikian. <clears throat> Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan juga bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kafir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kamu membenci bapak kamu. Janganlah kamu membenci bapak kamu." Barang siapa membenci bapaknya ya maka kafirlah ia. Maksudnya di sini adalah eh, eh, eh, raghiba an abi. Maksudnya adalah dia menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Ya, karena kebenciannya, karena ketidaksukaannya kepada bapaknya, itu bukan alasan bagi seorang anak untuk memutus hubungan ya dari ayahnya, untuk memutus silaturahim, tali silaturahim dari bapaknya atau dari kedua orang tuanya ya itu adalah satu perkara yang tidak dibenarkan alasan yang tidak dibenarkan yaitu dia memutus hubungan tali silaturahim dengan ayahnya dengan menasabkan diri kepada selain bapaknya karena kebenciannya kepada bapaknya ya mungkin banyak ya e, kita katakan anak-anak yang dia diterlantarkan oleh ya orang tuanya oleh ayahnya ditinggal pergi oleh ayahnya tidak diberi nafkah oleh ayahnya hingga ini membuahkan dendam di hati anaknya. Nah, itu sering terjadi. Ya, maka ketahuilah bahwa apapun perlakuan ayah kepada anaknya, maka itu tidak ya, lantas si anak boleh ya memutus tali silaturahim ya dengan eh, ayahnya, ya dengan kedua orang tuanya. Ya, eh, demikian. Jadi tidak dibenarkan sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Quran, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ أَرْحَمَكُمْ Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, dan memutus hubungan kekeluargaan, jadi berbuat kerusakan, memutuskan hubungan kekeluargaan, ini adalah perkara yang eh, besar ataupun dosa besar yang kerap kali dilakukan oleh manusia ketika dia berkuasa, memiliki kuasa, maka dia pun suka berbuat kerusakan di atas muka bumi dan suka memutus tali silaturahim. Jadi ini adalah satu yang diharamkan di dalam Islam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulu al jannata qati'un tidak akan masuk surga seorang pemutus yaitu pemutus tali silaturahim Sufyan mengatakan dalam riwayatnya yakni pemutus tali kekeluargaan. Orang yang memutus tali kekeluargaan. Ya. Nah demikian pula ya eh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahim sijnatun faman wasalaha wasaltuha wasaltuhu waman qata'aha qata'tuhu. Tali silaturahim merupakan merupakan penghubungku. Siapa yang menyambung menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutusnya, maka aku akan memutusnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min dambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibil uquba fid dunya, ma ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa pun yang lebih Allah cepat mendapatkan hukumannya di dunia bagi si pelaku. Di samping sisaan-siksaan ataupun adab yang menunggunya di akhirat nanti selain dari dua dosa, yaitu dosa berbuat aniaya dan dosa memutuskan tali kekeluargaan atau tali silaturahim. Ya, jadi tali silaturahim ini adalah satu yang penting untuk kita jaga. Maka janganlah kita memutus tali kekeluargaan dengan kedua orang tua kita dengan menasabkan atau menisbatkan diri kita kepada selain orang tua kita, kepada selain bapak kita. Walaupun kita membencinya ya karena perbuatannya yang menyia-nyiakan ya dirinya waktu kecil, maka itu tidaklah e, menjadi alasan baginya untuk memutus tali silaturahim atau berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena hubungan antara ayah dan anak itu tidak bisa diputus oleh apapun dan tidak e, dapat e, di, e, dipisahkan ya dengan apapun. Ya keduanya tetap tersambung karena ya melalui kedua orang tua inilah anak ini lahir ke, ke atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih ya e, e, kedua orang tuanya ini menjadi sebab baginya untuk lahir di atas muka bumi ini menjadi seorang anak manusia. Maka sangat diharamkan itu durhaka kepada kedua orang tua. Nabi saw. mengatakan, ya, eh, talatun la yadkhulun al jannah, nurullah ilaihim al kiamah. Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah al-aquli walidayh. Yaitu orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi juga mengatakan innallaha harrama alaikum alaikum uququl ummahat. sebenarnya Allah mengharamkan atas kalian mendurhakai ya eh, orang tua orang tua kalian. Demikian juga Nabi mengatakan ala hukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar? Ya. Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan talasan, tiga. Al-israku billah, berukuqul walidain wa kauluzur Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua ukukul walidain yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan yang ketiga adalah persaksian palsu. Jadi ini adalah satu bentuk dosa besar yaitu berbuat durhaka kepada orang tua dan menasabkan diri kepada selain bapaknya sendiri ini termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Ya, nah demikian. Baik ketika uh, orang tuanya itu masih hidup, ya semasa orang tuanya hidup dia nisbatkan dirinya kepada selain bapaknya itu ataupun sudah matinya, sudah bapaknya mati, ya. Nah, karena kematian orang tua bukanlah alasan bukanlah uh, sebab ya kita boleh menisbatkan diri kepada selain bapak kita ya walaupun kita sudah dapat ayah tiri atau ayah angkat ya nggak boleh kita menisbatkan diri kepada ayah tiri maupun kepada ayah angkat. Bagaimanapun baiknya ayah angkat kita itu, bagaimanapun baiknya ayah tiri kita itu, dan walau bagaimanapun bejatnya dan jahatnya kedua orang uh, orang tua kita atau bapak kita sendiri, kita tetap tidak boleh ya membencinya dengan menisbatkan diri kepada selain bapak kita. Nah demikian. Nah disebutkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa mayda'a ila ghairi abi fa alaihi la'natullah Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, maka niscaya laknat Allah akan tertimpa ke atas dirinya. Maka atasnya atau dia berhak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dia berhak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian para pendengar Radio Roja yang berbahagia. Jadi walau bagi apapun alasannya tidak dibenarkan bagi seorang anak untuk menisbatkan diri, menasabkan diri baik secara lisan maupun tulisan ya kepada selain bapaknya. Ya janganlah dia buat bin-bin yang lain selain bapaknya. Nah demikian. Walaupun nama bapaknya itu jelek, walaupun bapaknya itu jelek, walaupun bapaknya itu jahat, walau bagaimanapun bapaknya itu, apalagi kalau bapaknya baik, ya bapaknya itu, ayahnya itu memang benar-benar merawat dan memelihara dirinya, mencukupi semua kebutuhannya dan lain sebagainya. Kemudian dia menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, ini sudah uh, uh, bertingkat-tingkat ini. Ada bentuk kufur, eh, dosa kufur nikmat juga di situ ya tidak mensyukuri manusia ya di, di samping itu ya memang bapaknya memiliki jasa terhadap dirinya karena bapaknya itulah e, sebab dia ada di dunia ini. Nah demikian. Jadi walau bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan bagi seorang anak menisbatkan atau menasabkan dirinya kepada e, selain bapaknya, baik ketika bapaknya masih hidup maupun sudah mati. Ya walaupun bagi, eh, baik bapaknya itu seorang orang yang saleh ataupun orang yang berbuat baik kepadanya ataupun bapaknya itu orang yang menelantarkan dirinya. Nah demikian ya termasuk di sini adalah larangan menasabkan diri kepada uh, ayah angkat karena ini pernah terjadi dulu Zaid bin Muhammad ya uh, Zaid bin Harisa disebut atau dipanggil Zaid bin Muhammad ya eh, dulu ya orang orang-orang Arab menisbatkan ya diri ya, diri mereka ya terutama para budak ya kepada selain bapaknya ya mereka menisbatkan diri kepada ayah angkatnya ya kepada ayah tirinya namun Islam telah memansuhkan itu. Ya Islam telah memansuhkan hal itu dan menyuruh mereka untuk menisbatkan diri kepada bapak-bapak mereka. Ya menisbatkan diri kepada bapak-bapak mereka. Nah demikian. Ya jadi tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Nah, eh, Zaid bin Shurek eh, mengatakan, ya, Eh, wa an Zaid bin Shuraik qal Zaid bin Shuraik meriwayatkan dia mengatakan raaitu alian radhiyallahu anhu yakhthubu ala mimbar fasami'tuhu yaqul saya melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Saya dengar ia mengatakan, "Wallahi ma indana min kitabin naqra'uhu illa kitab Allah." Wa ma fi hadhihi sahifah syaraha. Beliau mengatakan demi Allah tidak ada kitab yang ada pada kami yang kami baca selain dari kitabullah. <clears throat> Perkataan beliau ini untuk menepis anggapan sebahagian orang, yaitu terutama kaum Syiah yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sesuatu yang diwasiatkan kepadanya yang tidak diketahui oleh orang lain ada kita ada kitab ataupun ada e, wasiat dari Nabi yang tidak diberikan atau tidak diketahui oleh orang lain. Maka Ali bin Abi Thalib menepis anggapan ataupun sangkaan dugaan itu dengan mengatakan demi Allah tidak ada <clears throat> kitab yang ada pada kami yang ter, yang tersimpan pada kami <clears throat> yang kami baca selain dari kitabullah ya illa kitabullah wa ma fi hadhihi sahifah dan apa yang tertulis pada lembaran-lembaran ini. Lalu ia pun memamerkannya, ia pun menunjukkannya. Ya. faida fiha asnanul ibil wa min minal jarahat. Ternyata di antara yang tertulis pada lembaran-lembaran itu adalah tentang masalah asnanul ibil, ya gigi-gigi onta dan masalah jarohat, masalah kisos, ya masalah kisos. Nah di situ tertulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wafiha qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al Madinah haramun ma baina air ila thawr. Bahwa Madinah itu adalah tanah haram, ya antara air dan thur. Baina air ila thur. fiha hadathan فيها awa muhdithan آوى محدثا فعليه wal malaikati wal nasi ajma'in maka barang siapa yang berbuat jahat di dalamnya, kejahatan di dalamnya, mengganggu manusia, berbuat bid'ah di dalamnya, atau membantu pelaku bid'ah atau pelaku kejahatan, niscaya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya tertimpa atas dirinya. Tertimpa atas dirinya. Layak balulahu yawmal qiyamati minhu sorfan wala adla Allah tidak akan menerima tebusan apapun ya dari, darinya pada hari kiamat kelak. Itu dia tidak bisa menebus dirinya dengan apapun ya pada hari kiamat kelak. Dan Allah tidak menerima amalannya dari amalan darinya pada hari kiamat kelak. Nah demikian. Nah ini adalah orang-orang yang berbuat kejahatan ya di tanah haram termasuk di Madinah di sini disebutkan secara khusus Madinah al Madinatu haramun ma baina air ila thaur Madinah kota Madinah itu adalah tanah haram mulai dari gunung air sampai gunung Thur di Madinah ya sekarang ini ada tanda-tandanya itu tanda uh, apa namanya uh, eh, al haram mustadhir itu tertulis itu ya tanah haram dimulai dari sini ya bidayatul haram Ya, nah maka barang siapa berbuat kejahatan di dalamnya atau membantu pelaku kejahatan, termasuk kejahatan adalah syirik dan bid'ah. Ya, atau membantu pelaku kejahatan, jadi ya, saya Allah akan melaknatnya. Malaikat akan melaknatnya dan seluruh manusia akan melaknatnya ya laknat manusia tertimpa atasnya ya dan Allah tidak akan menerima tebusan apapun ya darinya pada hari kiamat ada satu ancaman yang berat. Maka dari itu, ya orang-orang yang pergi berangkat haji ke Madinah, ya hendaklah ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanah haram yang dihormati, ya diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan barang saya berbuat kejahatan di dalamnya, ya sama dengan di tanah haram Mekah. Ya wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudzikuhu min adzabin alim. Barang siapa yang mencoba, menginginkan, satu merencanakan satu kejahatan di dalamnya, maka Allah akan memberikan kepadanya azab yang pedih. Demikian juga di Madinah, ya barang siapa membuat kejahatan di dalamnya atau melindungi pelaku kejahatan, membantu pelaku kejahatan, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Allah tidak menerima tebusan apapun darinya. Maka hati-hati bagi orang yang berangkat E, menunaikan e, ibadah umroh ataupun haji hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke wilayah haram di mana ini adalah suatu tempat yang diberkahi di mana kebaikan akan dilipat gandakan demikian juga kejahatan juga akan dilipat gandakan balasannya ya nah demikian nah di sini Allah Rasulullah SAW memberikan ancaman yang berat yaitu laknat Allah laknat malaikat dan laknat eh, seluruh manusia tertimpa atas dirinya. Ya, maka kita lihat ya jemaah haji dan umroh sampainya di Madinah masih ada yang mengganggu manusia buat kejahatan dengan merokok. Merokok itu mengganggu itu darun mudir ya, memudorotkan dirinya sendiri dan memudorotkan orang lain. Ya, sementara Nabi mengatakan la darar wala dirar. Ya, tidak boleh berbuat Eh, eh, memodorotkan diri sendiri dan tidak juga boleh memodorotkan orang lain. Ya, tidak boleh memodorotkan diri sendiri dan tidak juga boleh memodorotkan orang lain. Dan merok itu ada pada rokok. Rokok itu memodorotkan dirinya sendiri dan memodorotkan orang lain dan itu termasuk kejahatan terhadap orang lain. Sebentar Nabi juga mengatakan innal malaikah yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam bahwa malaikat akan terganggu, merasa terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Nah, orang-orang yang merokok ini mengganggu orang-orang yang tidak merokok, ya atau yang memang tidak uh, tidak terbiasa dengan asap, asap rokok. Sementara mereka melakukan hal itu di tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan dan mensucikannya, tempat yang berkah. Tapi mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini ya tetap mengganggu orang. Nah ini termasuk berbuat kejahatan di tanah haram. Hati-hati laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia tertimpa atasnya. Ya, dan sangat rugi ya orang-orang yang datang ke kota Madinah tidak untuk mencari ilmu atau menebarkan ilmu. Ya, Nabi mengatakan manja ila masjid hada. Ya, li khairin yata'allamuhu wala yatihi illa li khairin liyata'allamuhu au yu'allimuhu ya fahu fawanzilatuhu kal mujahid fi sabilillah orang yang datang ke masjidku ini kata nabi dan tidaklah dia datang ke masjidku ini melainkan untuk kebaikan yang dipelajarinya ya atau yang diajarkannya jadi dia datang untuk ta'lim wa ta'allum untuk mengajarkan ilmu atau untuk menimba ilmu maka kedudukannya seperti seorang mujahid fi sabilillah ya bayangkan kedudukannya ini seperti seorang mujahid fi sabilillah Waman jaa ila eh, eh, li ghairi dzalika, barang siapa yang datang untuk selain itu, bahwa kalladzi yanzuru ila mata'i ghairihi. Maka kedudukannya adalah seperti orang yang cuma datang untuk melihat-lihat barang dagangan orang lain. Orang lain berdagang akhirat di sana, berdagang surga, sementara dia cuma lihat-lihat saja. Ya kalladzi yanzuru ila mata ghairihi, seperti orang yang melihat-lihat barang dagangan orang lain, enggak beli dan juga juga memilikinya. Nah demikian, ya jadi merugi. Apalagi di situ dia berbuat kejahatan. Nah, kita lanjutkan hadis tersebut. Ya, di dalam lembaran itu juga tertulis, ya wamanintama ila ghairi mawalihi fa mithlu dzalika. Dan barang siapa ya menisbatkan diri intima, intima artinya menisbatkan diri kepada selain tuannya, ya, ya, maka fa'alaihi mislu dzalika. Maka dia juga berhak mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Ya, seperti orang seorang budak yang menisbatkan dirinya kepada selain tuannya. Jadi dia mengaku ya budak si fulan sementara dia bukan bukan budak si fulan. Nah, bagaimana pula ini antara budak dengan tuannya? Bagaimana pula antara seorang ayah, seorang anak dengan ayahnya? Ya, maka ini termasuk juga yang mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Nah demikian. Nah, kemudian Nabi mengatakan wadimatul muslimina wahida. Jaminan kaum muslimin itu sama, satu. Ya baik yang memberi jaminan itu adalah orang kuat, penguasa, ya orang kaya, orang terpandang ataupun yang memberi jaminan itu adalah orang yang lemah, orang miskin, ya, orang fakir, ya atau eh, rakyat jelata ya jadi jaminan yang diberikan oleh kaum muslimin itu sama statusnya semuanya di di, di apa namanya di hadapan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala nah demikian jadi termasuk hal yang mendapat laknat Allah laknat malaikat dan laknat ya seluruh manusia adalah orang yang menisbat diri kepada selain bapaknya atau kepada selain tuannya ya budak yang menisbatkan diri kepada selain tuannya anak yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Nah, ini termasuk yang mendapat laknat dari Allah dan dari malaikat. Dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu sami'an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul" Laisa min rajulin idda'a ila id, uh, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa falaysa minna. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar wa man dara rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadzalik illa har alaih. Ya Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang menasabkan, menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, sedangkan ia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, ya melainkan dia kafir ya kafir kufur duda kufrin kafir artinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menghalalkan hal ini dia bisa kafir keluar dari Islam kalau dia menghalalkan perbuatannya itu ya kalau dia lakukan itu karena kebencian makanya adalah kufur dosa besar barang siapa mengakui sesuatu yang bukan miliknya maka bukanlah ia termasuk dari golongan kami ya dia artinya dia bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya bersiap-siap ia menempati tempat duduknya dari api neraka, di dalam neraka. Barang siapa memanggil seseorang dengan sebutan hai hey kafir atau berkata hai hey, musuh Allah, sedangkan orang itu tidak demikian, maka perkataannya itu akan berbalik menimpa dirinya. Ya, jadi orang yang suka ya menuduh tanpa bukti, ya memanggil saudaranya dengan sebutan ya kafir atau ya wahai musuh Allah sementara dia bukan musuh Allah, maka perkataannya itu akan berbalik menimpa dirinya. Nah demikian. Jadi itulah beberapa dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar ini. Di antaranya adalah ya rojul idda'a ghairi abih wa huwa ya'lamuhu. Orang yang mengaku atau menisbatkan ya menasabkan dirinya kepada selain bapaknya sementara dia mengetahuinya maka sementara dia mengetahui bahwasanya itu bukan bapaknya maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dia, dia telah kufur nikmat dan dia telah mengkufuri ya Allah, eh, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya yang mana Allah telah memilih laki-laki tersebut menjadi perantara baginya hadir di dunia ini namun dia kufuri itu, dia ingkari itu. Nah, demikian. Jadi ini termasuk salah satu bentuk uh, kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya uh, dosa besar yang ke-59 ini adalah ya menasabkan diri, menisbatkan diri kepada selain bapak, ya kepada selain bapaknya, ya. Ya orang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk dosa besar. Ya, ada beberapa ancaman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atasnya. Yang pertama adalah dia diharamkan dari sorga. Ya, haram atasnya sorga. Ini seperti ancaman orang yang berbuat syirik. Nabi mengatakan, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma zalimin min ansar." Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya sorga. Dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Ya, jadi hampir sama dengan ancaman yang Allah tujukan kepada para pelaku syirik yaitu Allah al jannah. Allah haramkan atasnya surga. Ya, jadi maksudnya adalah eh, dia terhalang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua adalah dia termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dia berhak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan laknat dari Allah saja, bahkan laknat dari e, malaikat dan laknat dari seluruh manusia. Ya, laknat dari malaikat dan laknat dari e, seluruh mal, e, manusia. Dan hakikat laknat adalah orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak berkah hidupnya ya nggak berkah usianya, nggak berkah dirinya. Nah demikian. Oleh karena itu, ya doa, eh, perbuatan ini yang menasabkan diri kepada selain bapak ini, ini tergolong salah satu dosa besar, ya karena ancaman-ancaman berat yang menunggu pelakunya. Nah di dalam bab ini juga termasuk orang yang eh, menasak menisbatkan diri kepada selain bapaknya karena kebencian, ya jadi nggak ada alasan sama sekali ya karena kebencian kepada bapaknya atau karena berbeda agama dengan bapaknya atau e, karena ya dendamnya terhadap bapaknya ya sementara dia tahu ya kecuali dia nggak tahu ya ya tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu ya tapi kalau apabila dia diberitahu maka dia harus merubahnya seperti yang terjadi pada Zaid bin Haritha yang sebelumnya dia dipanggil Zaid bin Muhammad kemudian dirubah menjadi kembali kepada uh, uh, bapaknya kepada uh, nisbat kepada bapaknya itu Zaid bin Harithah. Nah demikian. Ya, jadi tidak ala, ada alasan ya sama sekali bagi seorang anak untuk menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Nah demikian. Termasuk di sini adalah uh, tidak boleh juga menisbatkan diri kepada bapak angkat ataupun bapak tiri. Ya. Jadi bapak angkat dan bapak tiri itu adalah bukan bapak kita. Bapak kita adalah yang mana dari benihnya lah kita lahir. Ya, nah demikian. Karena Nabi mengatakan lalu lil firas. Anak itu adalah hak bagi orang yang punya firas, yaitu yang punya eh, tempat tidur. Maksudnya ini adalah kiasan dari eh, yang eh, melahirkannya, ya, yaitu ayah dan dan ibunya. Nah demikian. Jadi ini tidak bisa terputus dengan apapun. Maka dari itu menasabkan diri kepada selain bapak ini termasuk kalau dia sadar dan dia tahu itu, ya maka ini termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua dan juga termasuk salah satu bentuk pemutusan tali silaturahim ya dengan bapaknya dan termasuk juga bentuk kufur nikmat tidak terima kasih kepada manusia sementara Nabi mengatakan man lam yaskurin nas la yaskurillah barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ya para pendengar yang berbahagia, kajian kita pada hari ini berkaitan dengan dosa besar yang ke-59 yaitu eh, menisbatkan diri atau menasabkan diri kepada selain bapak baik secara lisan maupun tulisan. Demikian ya pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan ya kita ta, uh, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan uh, kita terhindar dari segala macam mara bahaya dan malapetaka dunia maupun akhirat. Demikian saja aku luka hadza astagfirullah li walakum walisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan poin yang ke-59 dari pembahasan dosa-dosa besar yaitu menasabkan diri kepada selain bapaknya. Yang mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 6543 dan alhamdulillah di layanan pesan singkat pun sudah masuk beberapa pertanyaan dan untuk kesempatan pertama kami akan tanyakan di layanan uh, di layanan yang telepon halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dengan siapa di mana Pak dengan Pak Holil di Jonggol Holil di Jonggol silahkan iya Ana mau tanya ada masalah ada seorang yang memaki-makinya eh, apa tuh eh, saudaranya yang tua gitu, yang paling tua gitu. Katanya dia se, dia pindah agama karena dia menjalankan sunnah gitu istilahnya. Tapi itu kurang tahu masalahnya apa atau soalnya dia menjalankan sunnah yang sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah SAW itu dia kesalahpahaman mungkin eh, apa kurang tahu dia nah, nah. jadi eh, dia maki-maki gitu eh, eh, atas saudaranya yang paling tua gitu itu bagaimana termasuk besar besar bukan itu dan eh, bagaimana solusinya dia untuk menghadapi adanya itu. Ya, baik. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz bisa disimak? Ya. Yes, uh, mencaci maki seorang muslim itu termasuk salah satu bentuk perbuatan kufur. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, karena kehormatan seorang muslim itu terjaga. Seorang muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya dan mencaci maki seorang muslim itu berarti kita telah mengotori dan merusak kehormatannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah perbuatan kufur. Ya, jadi ini adalah satu bentuk dosa ya apalagi ini kaitannya dengan oh, orang lain ya dengan orang lain apalagi ya orang itu tidak layak untuk dicela ya tidak layak untuk dicela apalagi dicaci maki ya misalnya karena dia menjalankan sunnah nah ini lebih lebih lagi ini ya karena ya orang yang menjalankan sunnah itu adalah uh, orang yang menegakkan menghidupkan ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya maka mungkin karena ketidaktahuan dia ya karena e, jauhnya dia dari agama dia benci ya orang-orang yang e, berbuat ketaatan ya men melecehkan ataupun mencemeh mencemooh e, bahkan ya mencaci maki orang-orang yang melakukan ketaatan maka ini ya lebih-lebih lagi ya nah dan lebih-lebih lagi yang dicaci makinya itu adalah saudaranya sendiri ya maka ini berlipat-lipat kesalahannya. Ini adalah kesalahan di atas kesalahan. Ya jadi eh, hendaknya dia berhenti dari perbuatan itu dan menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan dosa. Mencaci maki seorang muslim yang enggak punya hubungan apa-apa dengan kita kecuali persaudaraan sesama muslim itu dia sudah termasuk perbuatan fusuk, dosa. Apalagi muslim itu adalah keluarga kita. Lebih-lebih lagi ini ada unsur uh, pemutusan tali silaturahim. Nah, lebih-lebih lagi ya keluarga kita yang kita caci maki itu adalah orang yang menjalankan sunnah misalnya, orang yang berbuat ketaatan. Ya, berarti kita telah mengumumkan perang terhadap, Allah ya dan Rasulnya. Nah demikian. Nabi SAW juga mengatakan al-mutasabbani maqala fa'alal badi minhuma hatta ya tadi al-madlum. Nah, bagi kita yang dicaci maki, janganlah kita membalas dengan caci maki. Ya, jangan kita balas caci makinya. Karena Nabi mengatakan, dua orang yang saling mencela menurut apa yang mereka katakan. Sedang dosanya ditimpakan kepada orang yang mulai terlebih dahulu. Kecuali apabila orang yang dicaci membalas melebihi apa yang dikatakan oleh orang yang memulainya. Nah, maka janganlah kita membalasnya. Ya caci maki tidak perlu dibalas dengan caci maki. Nah demikian. Demikian juga Nabi SAW mengatakan idza sabbaka rajulun bima ya'lamu minka fala tasubbuhu bima la ta'lamu minhu fayakunu ajru dzalika laka wa wabaluhu alaihi. Apabila seseorang mencacimu, mencaci makimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ya ketahui tentang dirinya. Ya. Jadi biasa itu orang mencaci maki kan saling bongkar membongkar keburukan. Walaupun kita tahu keburukan, dia tahu keburukan kita dan dia caci maki kita karena keburukan kita, maka janganlah kita balas caci makinya dengan keburukan yang kita tahu pada dirinya. Ya. Sebab dengan itu kamu mendapat pahala sedang ia akan mendapat akibat buruknya. Ya, sedang dia akan e, mendapatkan akibat buruknya. Demikian juga Nabi mengatakan wa ini mruun syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima bima ta'lamu fihi fa innahu wabalu dzalika alaihi Nabi mengatakan apabila ada orang yang mencela dan mencacimu dengan sesuatu yang ia ketahui dari dirimu maka jangan engkau balas cercanya caci makinya dengan sesuatu yang engkau ketahui dari dirinya sebab akibat buruknya hanya akan menimpa uh, dirinya sendiri jadi tidak usah dibalas uh, caci maki tersebut ya nah demikian dan juga sampaikan kepadanya dia telah melakukan tiga kesalahan sekaligus kesalahan mencaci maki seorang muslim kesalahan ya uh, uh, merusak hubungan uh, tali silaturahim dan yang ketiga adalah kesalahan menyakiti hamba-hamba Allah yang soleh hamba-hamba Allah yang menjalankan sunnah nah demikian dan hendaknya kita bersabar idfa billati ahsan ya la tastawil hasanatu wala sayyi'ah tidak sama antara kebaikan dan kejahatan keburukan idfa billati ya ahsan. Namun tolaklah, cegahlah, balaslah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka orang yang yang sebelumnya ya membenci kamu akan berubah menjadi seorang yang dekat lagi menyayangi. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang Jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Ya demikian untuk Bapak Khalil yang berada di Jonggol untuk selanjutnya. Kami akan angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada penanya yang berada di Cibinong. E, Barakallahu Ya Ustaz, e, Anda mengetahui setelah dewasa jika anak terlahir di e, luar nikah apakah anak harus tetap memakai nasab di yang dinasabkan kepada ayah anak dan bagaimana dengan nasab dari pihak uh, pihak ayah dan dan dengan anak-anak ayah dari istrinya yang lain mohon penjelasan, Ustaz Ya, ya tetap anak ini harus menisbatkan dirinya kepada uh, pemilik benih. Ya, pemilik benih yaitu orang tuanya ya karena seorang anak ini lahir dari laki-laki dan perempuan kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya istimewakan seperti Isa bin Maryam ya yang lahir tanpa ayah maka dia dikatakan Isa bin Maryam ya adapun selain itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada mereka suatu yang normal yaitu lahir dari ayah dan ibu laki-laki dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya maka apabila dia tahu pemilik benihnya ya yaitu bisa bertanya kepada ibunya ya maka dia harus menisbatkan diri kepada bapaknya ya walaupun itu terjadi di luar nikah ya demikian ya adapun anak-anak tiri itu tidak boleh menisbatkan diri kepada ayah tirinya ya Ya anak-anak itu harus menisbat eh, anak-anak uh, tersebut harus menisbatkan dirinya kepada ayah kandungnya. Ya, si pemilik benih. Ya tidak boleh dia mereka ini menisbatkan diri kepada ayah tirinya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak tahu ayahnya? Ya, maka dia menisbatkan kepada sesuatu yang umum seperti ya Fulan bin Abdullah. Ya hamba Allah. Maksudnya hamba Allah bukan nama di sini, yaitu ya hamba Allah lah yang yang pemilik benih yang telah ya, melalui uh, benih uh, apa namanya uh, eh, benihnya ini dia lahir ke atas muka bumi ini. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazal khair dan ini ada pertanyaan yang berhubungan Ustaz ke bukankah ada pendapat yang menyatakan bahwa anak yang e, merupakan anak hasil zina eh, tidak di, tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya tapi dinasabkan kepada ibunya. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Ya Allah alam uh, mengenai masalah uh, ini ya, uh, tapi uh, itu jika mungkin dia tidak uh, mengetahui bapaknya, ya, dia tidak mengetahui siapa bapaknya. Ya sekarang ini ya kita tahu banyak sekali kasus-kasus uh, apa namanya uh, anak yang lahir di luar nikah ya, atau hamil sebelum kawin gitu ya. ya dan sementara yang mengawininya itu adalah si pemilik benih maksudnya ya hingga banyak sedangkan ini sekarang ini juga kasus ya kawin ketika dia hamil ya untuk menutupi aib dan dia kawin dengan si pemilik benih Wallahu alam kalau dalam kondisi seperti ini dia tetap nisbatnya kepada bapaknya itu. Wallahu alam. Karena jelas siapa pemilik benihnya. Kecuali dia tidak tahu ya siapa pemilik benih ya eh, yang melahir, telah melahirkannya ya. Nah, wallahu alam kalau itu mungkin dia dinisbatkan kepada ibunya, tapi tidak ada nisbat kepada ibu di dalam Islam sebenarnya. Nah, Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Dan untuk Selanjutnya Ya ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bekasi Ya Ustaz bolehkah kita memanggil Bapak Tiri dengan panggilan Abi atau Bapakku Nah e, bagaimana dengan hal ini Ustaz? Ya kalau itu sebutan secara urfi diketahui bukanlah eh, apa namanya eh, penisbatan kepada selain bapak maka itu tidak mengapa itu panggilan keakraban seperti seorang mengambil memanggil Iya, saudaranya dengan sebutan kak atau abang kan begitu ya, ya. Iya, sebutan umi kan gitu sebenarnya itu bukan umi, sebutan uh, yang ya apa namanya untuk istiqnas untuk apa namanya keakraban. Allah alam tidak mengandung unsur apa-apa. Ya, tapi e, kalau disertai dengan keyakinan bapak, maksudnya adalah bapaknya dan dia menisbatkan diri secara lisan dan ataupun tulisan kepada bapaknya eh, kepada orang tua angkatnya itu atau orang tua tirinya itu atau bapak tirinya itu maka ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar panggilan keakraban saja, wallahu alam itu tidak mengapa. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Untuk selanjutnya kembali di layanan line telepon di 0218236543. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan eh, Ibu Esi di Bogor. Silahkan Ibu Esi. Um, gini, Pak saya mau nanya uh, kakak saya uh, orang tua saya sering uh, nangis ibu terutama ibu dengan dengan kakak saya dengan perlakuannya dan istrinya um, karena uh, contohnya misalnya dia ingin um, minta duit untuk berobat itu agak susah uh, sedangkan sedangkan saya yang niat untuk menyenangkan hati orang tua kenapa ya rezekinya kok agak susah dibanding kakak saya yang suka menyakiti hati ibu itu aja terima kasih assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. Uh, yang pertama, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu uh, yang terutama adalah berkahnya, bukan nominalnya ya. Jangan kita berpatokan hanya kepada nominal karena orang kafir yang kufur kepada Allah, Firaun Allah beri kerajaan yang besar ya. Kemudian Korun Allah Subhanahu wa taala beri harta yang melimpah ruah tapi coba lihat akibatnya. Akibat ya harta itu tidak berkah atas mereka-mereka ini. Itu Firaun yang kufur adghat taghi ala ala ad ya namanya taubat yang paling yang kejam yang paling zalim di atas muka bumi engkar kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan ana rabbukumul ala aku adalah rob kamu yang paling tinggi tapi Allah kasih kerajaan dia dia berbangga dengan kerajaannya dia mengatakan wahadil anharu tajri min tahti Nah, sungai-sungai ini mengalir di bawah tapak kakiku kata Fir'aun ini. Dia diberi kerajaan yang besar. Dia diberi harta yang melimpah ruah. Demikian juga Qarun. Ya, yang kuncinya itu kunci kunci dari perbenarannya itu tidak mampu untuk dipikul oleh orang-orang yang banyak. Ya, namun coba lihat kesudahannya, ya akibat dari dosa itu pasti ada. Akibat kita berbuat durhaka kepada orang tua itu pasti ada. Akibat kita berbuat dalim itu pasti ada ya itu bisa digolongkan kepada bentuk istidraj yaitu Allah Subhanahu mengulur ya eh, mm, ah, ah, ancam apa namanya hukumnya ataupun adabnya siksanya kepada seorang hamba hingga pada satu saat Allah mengambilnya dia tidak akan bisa lari seperti yang telah menimpa orang-orang zalim sebelumnya. Nah demikian. Jadi janganlah kita ukur dengan nilai nominal. Lihat keberkahan harta. Ya, ketaatan itu pasti berbuah hasil yang manis. Ya wal akibatu littaqwa akibat yang baik itu bagi orang yang bertawa. Kalau kita berbakti kepada dua orang tua, kayaknya rezeki saya seret. Jangan dia dari nominal rezeki itu, tapi berkahnya. Hidup kita tenang dengan ketaatan, dan begitu hati kita tentram dengan ketaatan. Nah itu yang lebih penting, ya. Nah demikian. Ya, apapun yang menimpa kita itu baik bagi kita dan kita syukuri, kita bersabar. Nah demikian. Nah itu yang harus kita perhatikan di situ. Bukan nilai nominal dari satu rezeki, karena itu bukan ukuran. Karena kalau itu dijadikan ukuran, maka tentu apakah Allah sayang kepada Fir'aun, Allah sayang kepada Korun? Tentunya tidak. Ya Allah murka kepada keduanya. Tapi Allah beri harta mereka berdua. Nah, itu bukan bentuk ataupun tanda kasih sayang Allah kepada keduanya. Boleh jadi itu adalah istidraj yang menyeretnya kepada hadap yang pedih. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nah, sekarang Dezel Khair atas jawaban oleh Ustaz dan sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Namun dikarenakan waktu yang sudah tidak mencukupi Ustaz, uh, eh, mungkin ada satu simpulan untuk disampaikan dan insya Allah uh, mungkin pada pekan yang akan datang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kami sampaikan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, uh, para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas dosa besar yang ke-59 yaitu dosa menasabkan atau menisbatkan diri kepada selain bapak kita baik itu secara lisan maupun tulisan bahwa ini adalah dosa yang berhak mendapat laknat atas pelakunya bukan hanya laknat Allah laknat malaikat dan laknat seluruh manusia pelakunya dianggap telah kufur kepada Allah kufur nikmat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga haram atasnya surga ya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga dan ini juga bentuk pemutusan tali silaturahim dan bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua ya dengan catatan dia tahu itu dia menyadari bahwa orang itu bukan ayahnya baik secara lisan maupun tulisan dia sadari itu maka ini termasuk salah satu bentuk dosa besar waliyadzubillah maka apapun ya yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita ya tidaklah itu menjadi alasan bagi kita untuk membencinya ya lalu menisbatkan diri kepada selain dirinya nah itu tidak pantas dilakukan oleh seorang anak karena walau bagaimanapun jasa orang tua kepada anak itu tidak bisa dibalas dengan apapun nah demikian karena melalui keduanya lah kita lahir keduanya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi sebab bagi kita hadir di atas muka bumi ini nah demikianlah mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari dosa besar ini dan menjadikan kita orang-orang yang istimewa al-qaul fayattabi'una sana orang yang mendengarkan nasihat dan uh, mengikuti dan melaksanakan yang terbaik darinya aku qouli alihada astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim